Bismillahirrahmanirrahim radhiyallahu anhum wa qala radhiyallahu anhu Bismillahirrahmanirrahim falyanzuril insanu nazra i'tibarin ila ta'amihi kaifa qaddara wa dabbara lahu anna sababna al-ma'a min as-sahabi sabba thumma shaqaqna al-arda bin nabati shaqqa fa anbatna fiha habba kal hintati wash-sha'ir wa 'inaban wa qadba wa al-qattu وزيتونا ونحلا وحدائق هلبا فساتين كثيرة الأشجار وفاكهة وعبا ما ترعاه البهائم وقيل التبن متاعا متعة أو تمتيعا كما تقدم في السورة قبلها لكم ولأنعامكم تقدم فيها أيضا بركة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سلام لنا محمد عبد الله وعلى آله وصحبه وله Kemarin diterangkan bagaimana al-insan manusia manusia yang kafir maksudnya ada di sini. Huh? Tidak berpikir tentang awal penciptaannya, kemudian bagaimana kelahirannya sampai kematiannya. Kemudian dia masih meragukan bagaimana Tuhan akan bisa membangkitkan lagi. Maidasya anisyarah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperjelas lagi setelah diwujudkan di dunia bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan satu hal kepada manusia daripada nikmatnya, beberapa hal daripada nikmatnya. Kalla lamma yakdi ma amarah. Kalla hakkan apa kalau bahasa Indonesia itu benar-benar begitu lama yakni ma'amarah tidak mengerjakan itu manusia yang kafir ma'amarahu apa yang telah memerintahkan kepada dia Tuhannya ma'amarabihi Rob Robbuhu. rabbuhu falyanzuril insan maka hendaknya manusia itu mem perhatikan melihat al-insan manusia yang kafir itu hendaknya memperhatikan nazar i'tibar dengan perhatian yang penuh dengan pikiran dan renungan ila ta'amihi kepada makanan yang ia makan kaifa gaddar bagaimana Allah telah mentakdir Wadabar dan mengatur lahu bagi itu al-insan. Setelah dia lahir, coba lihat makanannya. Allah subhanahu wa ta'ala atur bagaimana makanan tadi itu yang sesuai dengan dia. Ketika dia bayi, nggak bisa dikasih rawon. Nggak bisa dikasih buah-buahan. Perlu makanan khusus yang lembut. Perut belum bisa untuk mencerna daripada makanan-makanan yang ada. Maka Allah Subhanahu wa taala mengalirkan air susu Mimbani fartin wadamin labanan khaisan sa'igan lisyaribin air susu yang paling bisa diterima oleh lambung si bayi tadi itu. Dan itu menjadi sekaligus makanan dan minumannya. Yang dikasih air, tidak tahan masih perutnya. Tidak tahan. Jadi Allah Subhanahu wa taala kasih makanan yang paling pas. Dengan berjalannya waktu, subhanallah, tidak kenyang dengan air susu itu. Perlu makanan tambahan. Bagaimana Allah berikan ada di akal ada di pikirannya ibu sama bapak tadi itu gimana caranya mengembangkan makanan yang diperlukan sama si bayi tadi itu nasinya diulek atau mungkin diambilkan dengan gedang Hah? dengan pisang subhanallah sampai akhirnya dikeluarkan gigi dibentuk itu gigi sesuai dengan kebutuhan Pertama keluar gigi seri, kemudian gigi terus sampai akhirnya komplit. Dan nanti lihat gigi itu macam-macam. Ada gigi seri empat, atas dua, bawah dua, panjang, tajam. Sifatnya seperti pisau. Itu untuk memotong. Kalau nanti makan kerupuk gede nggak mungkin masuk ke mulut kan? Nah, itu perlu dipotong. Ada gigi seri yang motong. Kemudian ada gigi taring, siung kata orang Jawa. Gigi taring itu bundar, agak bundar, kemudian lincip gitu. Nah, itu tugasnya adalah untuk merobek. Kalau inti makan daging, eh, bukan dipotong kalau daging, dirobek. Nah, ditarik dengan siung tadi itu, dirobek. Kelas itu merah, merobek. Kemudian ada gigi geraham, ada empat ada di badak dalam. Besar gitu. Bukan eh, tajam tapi eh, besar kemudian eh, tidak polos begitu, seperti bergerigi begitu antara atas dengan bawah yang sifatnya untuk menghancurkan, untuk menumbuk. Jadi makan kacang bukan dengan gigi seri atau gigi taring kirim ke belakang tumbuh jagung eh? tumbuk subhanallah lah perlu alat untuk mengirim ke tempat masing-masing tadi itu dikasih lidah eh? yang tidak bertulang kalau lidahnya bertulang nggak bisa ngirim itu ini bisa ditarik ke belakang, bisa ke samping kanan, bisa ke samping kiri, bisa ke atas lidah. Uh, mulut manusia ini bukan dari baja, sehingga kalau makanan kasar terus bisa berdarah merusak, bisa merobek nantinya. Perlu pelumas, perlu pelumas, perlu yang membasahi, huh? dikasih ada di situ e, tiga mata air dari bawah lidah keluar air liur tadi itu. Falyanturul insan ila ta'ami. Cobalah manusia itu merenungkan makanannya tadi itu. Eh? Kemudian bagaimana juga Allah Subhanahu wa taala memberikan makanan macam-macam. Inti perlu serat, inti perlu uh, daun-daunan, sayur-sayuran, inti perlu biji-bijian, inti perlu ubi-ubian, inti perlu juga rempah-rempah itu semuanya. Falyanzurul insan ila ta'ami. Allah buat itu semuanya. Apa yang kamu perlukan? Allah kasih itu semuanya. Inti perlu garam disediakan garam, inti perlu uh, daging disediakan hewan-hewan yang diperlukanlah disediakan semuanya turun insan ila ta'ami lihat makanan kamu eh manusia kok bisa kafir sama Tuhan kamu kok nggak patuh nggak beriman sama Tuhan kamu kemudian proses terjadinya itu makanan anna sababnal ma'a sabba sungguh aku Allah Subhanahu wa taala sebabnya mengucurkan al-ma'a air minas sahab dari awan air hujan sobba dengan kucuran dilihat turunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala subhanallah jadi kalau kamu lihat pohon-pohonan tadi itu dia tadi itu masih mempertahankan kehidupannya kering tapi ketika turun hujan dia bergairah lagi untuk menampakkan kehidupannya. Yang asalnya dia menyembunyikan kehidupannya. Menjadi hijau semuanya. turun insan anna sababna al-ma'a ila fa'amihi anna sababna al-ma'a sabba. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan air hujan. Hmm? Turunnya air hujan kalau ente lihat air ini nggak ada yang naik ke atas kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ente kalau ini melihat belum ada uh, buah kelapa misalnya. Kelapa itu belum muncul bagaimana nggak ada air di atas. Tapi bagaimana kalau ketika diambil kelapa tadi itu dipacai, dibuka kok ada airnya? Ai minin tuhulin. Dari mana dimasuknya? Padahal yang disiram itu bawahnya kelapa itu. Tapi airnya naik ke atas. Enggak orang sanyu nih. Subhanallah. Hah? Siwalan. Enggak ada sanyunya naik ke atas. Nanti ambil air satu cucing aja. Bisa naik ke atas kalau tanpa alat. Tapi bagaimana itu semuanya bisa naik ke atas? Yang lebih ajaib lagi. Bagaimana air yang ada di awan tadi itu. Awan ini kalau digambarkan itu seperti tangki-tangki. Jadi ada keperluan air. Kalau ada di darat dikirimkan dengan mobil-mobil tangki. Berangkat ke daerah yang diperlukan dari itu, dikirimkan air di situ. Hah? Seperti mobil tangki yang bawa sekian ribu liter, sekian ribu eh, apa liter air. Di atas langit juga ada eh, seperti mobil tangki tadi itu. Tapi membawa jutaan liter air. Sesuai dengan kehendak Allah. Mau dikirim kemana ini? Dia akan jalan. Mau dikirim ke Malang, dia akan jalan dan diberikan ada di Malang. Oh dikirim ke ada di Pasuruan, dia ke Pasuruan. Anna dan ma'ah sabah. Kemudian kamu bisa lihat bagaimana Allah mengatur turunnya air tadi itu tidak berbahaya. Kalau sekaligus rib jutaan liter tadi itu dijatuhkan, nggak ada kehidupan di atas bumi ini. Gentengnya itu hancur semuanya. Rumahnya itu rubuh semuanya. Tapi bagaimana jatuhnya tadi itu? Sekalipun kena gentengnya ini nggak ada yang pecah. Daun-daunan tadi itu kena tetesan air hujan tadi itu, itu tidak ada yang logrok. Tidak jatuh. Subhanallah. Anna sabab nalmah sabba. Ya itu. Proses berikutnya. Summa syakaknal arda syakka. Kemudian aku bagaimana memecah itu bumi bin nabat dengan tumbuhan tadi itu syakka dengan pecahan. Subhanallah. Kalau Anda lihat Fa'ambatna, kemudian aku Allah menumbuhkan fiha di dalam itu al-ard bumi habban biji-bijian kelhentau seperti gandum wasyair dan syair. Kalau kamu lihat biji itu kalau ditanam, biji ditanam, itu kan berarti ditumbuhi dengan tanah. Yang keluar tunasnya itu sangat lemah. Tunasnya itu keluarnya sangat lemah. Dengan kuku ente sudah uh, bisa dipotong dengan kuku ente. Tapi bagaimana itu bijian keluar tunas, tunasnya itu bisa menembus tanah yang keras ada di atasnya. Dan tanpa rusak itu tunas. Bisa menembus. Sebetulnya bukan menembus itu. Anna syakaknal arda Aku Allah yang membuka, yang memecah, mengasih jalan daripada bumi tadi itu untuk tunas yang lemah tadi itu. Fa'ambatna maka aku Allah menumbuhkan dengan tunas yang lemah dari itu huh? sampai akhirnya menjadi satu uh, tunas yang agak kuat sampai menjadi kayu yang kuat sekali dan Allah tumbuhkan di situ habban ada berupa biji-bijian nanti lihat ada berupa biji-bijian, ada jagung, ada gandum, ada padi. Kemudian wa'inaba, berupa juga enak apa enak anggur Hah? berupa buah anggur wagabah dan juga apa gabah wa al seperti yang yang yang yang keluar tunas itu jadi tunas ya tunas sukar lainnya gabus sukar tunas jadi yang jika dipotong tumbuh lagi. Apa itu? Tunas ya. Jadi tebu itu dipotong itu tumbuh lagi, dipotong tumbuh lagi. Nah, ya. Wa zaitunan ada yang berubah zaitun. Wa nakhla dan berubah kurma, pohon kurma. Wa hadaik dan kebun-kebun gulba yang banyak pohonnya basatin kathira, kathiratul asjar wa fakihatan dan buah-buahan wa abba dan uh, apa eh, alang-alang uh, alang apa uh, eh, penalang-alang apa rum ya rumput-rumput daerah rumput matar'ahu yang uh, menjadi hidup ada di abba dari itu al-bahaimu binatang-binatang ternak. Wakila ada berpendapat itu atibin. Atibin itu huh? jerami. Eh, bumi ini mendapatkan air, ya, dikasih diari air tumbuhnya macam-macam, ada berupa biji-bijian. Subhanallah. Untuk makanan kita atau juga untuk makanan binatang. Kemudian ada berupa buah. Buah ini macam-macam. Ada modelnya seperti anggur. Jadi uh, menjalar kata orang Bukan tumbuh pohon sampai ke atas keluar buahnya, tapi ini menjalar, ngerambat. Ya. Pohonnya macam-macam, ada yang ngerambat. Ya, seperti anggur, lewa, semangka, kan itu, ngerambat. Wagadba, ada yang berupa pohon tadi itu tunas. Jadi dipotong, tumbuh lagi, dipotong, tumbuh lagi, dipotong, tumbuh lagi berupa tunas Hah? kalau inti kayu jati inti potong ya wis masalah mas sudah paham ya tapi kalau ini inti potong tumbuh lagi nah, seperti juga pisang ya Hah? Gabab ya Wazaitun ada yang bisa diambil menjadi minyak. Zaitun ini bisa jadi buah yang memakan. Bisa juga diproses menjadi minyak. Wazaitunan. Hah? Bisa jadi makanan, buah, bisa juga jadi mie, minyak. Ada model begitu. Wa nakhla, ada yang pohonnya berupa seperti nakal. Nakhl itu eh, pohon kurma. Juga bisa diambil kayunya, bisa diambil buahnya, bisa diambil daunnya, bisa diambil seratnya, subhanallah, semuanya masuk. Huh? Kalau seperti anggur yang lainnya, kayunya kurang kurang manfaat. Daunnya kurang manfaat. Tapi kalau seperti nakhla, semuanya bisa diambil. Wahadaika ghulba dan juga macam-macam daripada uh, perkebunan. Ada kebun uh, apa namanya? pohon jati, ada pohon apa? Uh, macam-macam ada di situ. Fungsinya macam-macam. Ada yang dibuat bisa dibuat untuk almari, ada yang hanya sekedar untuk itu, ada sekedar untuk itu. Komplit semuanya. Itu Allah tumbuhkan semuanya dalam satu bumi, kemudian juga dalam air yang sama. nggak ada campurannya yang lainnya. Wafakihatan fakihatan wa abba. Demikian juga buah-buahan yang macam-macam. Subhanallah. Ada yang rasanya kecut, airnya nggak dicampur dengan cuka. Ada yang buah yang rasanya manis, itu pun tidak dicampur dengan madu. Ada yang rasanya pahit, buahnya tadi itu. Macam-macam wafakihatan. Wa abba dan juga makanan untuk hewan disediakan rumput-rumputan. Sehingga binatang ternak juga dapat bagian daripada yang Allah berikan ilah ta'am kepada makanan dari itu. Subhanallah. Kenapa itu bisa mengkafiri Tuhan yang demikian? Kok masih nyembah berhala, nyembah manusia, nyembah patung, nyembah itu? turun insan ila ta'ami. Lihat manusia itu bagaimana makanannya yang ia dapatkan. Bahkan yang dimakan oleh binatang dari itu. Mata'an lakum wali an'amikum. Itu semua Allah Subhanahu wa taala berikan dan Allah tumbuhkan mataan mut'ah, mitah Uh, eh, mut'ah uh, berupa satu uh, kebutuhan bisa atau kesenangan tamtian atau tamtian atau uh, berupa Kalau tamti'an itu maf'ul e, mutlak. Kalau mit'atan itu berarti maf'ul li ajlih gitu. Sama. Hmm. Mata'nakum tamti'an gitu nih ya. Mata'na tamti'an. Hmm, bisa kalau mut'a, mata'an atau mut'a, mut'atan itu berarti e, menjadi maf'ul li ajlih. Lakum itu semuanya untuk kebutuhan kamu. Allah berikan makanan. Wali an'amikum dan untuk sekaligus kebutuhan binatang ternak kamu. Ini proses di atas dunia. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kamu kemudian memberikan kebutuhan kamu makanan sesuai dengan masing-masing dari bumi yang sama, prosesnya dengan air hujan yang sama. Kebutuhannya lain-lain dan itu semuanya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, proses berikutnya nanti yaitu bagaimana kehancuran yang Allah Subhanahu wa taala akan akan buat dalam alam ini dan akan kebangkitan yang berikutnya. Subhanallah. Hat ada yang perlu dibahas?